بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في التأويل استواء استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاست... ومعنى الاستيلاء الاستيلاء ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالب أحد وهو الواحد المصمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Ikhwatul الأحبة كتاب masih dalam penjabaran perkataan الإمام الحافظ ابن عبد البر tentang sifat Allah bersemayam. Pada pekan yang silam kita telah menjelaskan perkataan beliau dan dalil-dalil yang beliau sebutkan dalam Quran tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya tingginya Allah di atas makhluknya maka beliau berkata wa maddi'ahumul majaz fil istiwa adapun anggapan mereka ahlul kalam yang mengklaim bahwasanya makna bersemayam istawa fil istiwa wa qaulun fit ta'wil istawa istawla kata mereka tafsiran istawa bersemayam hakikatnya adalah istawla menguasai kata mereka Allah tak mungkin bersemayam berarti bersemayam dia harus menempati tempat berarti diliputi tempat Ya, andai kata Allah bersemayam di atas aras, ya bertempat di atas aras sebelum aras dibuat di mana Allah Ya, ini ungkapan ahlu kalam kata mereka karena itulah maknanya bukanlah bersemayam tapi maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai aras kata mereka. Ya. Kalau begitu sebelum Allah Subhanahu menguasai aras siapa yang menguasainya? Ya, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, setelah itu Allah mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu fa'sal bi khabir. Kemudian dia berisma di atas Ya, berarti sebelum Allah menguasai aras ada selain Allah yang menguasai aras, tentunya batil. Kemudian kalau lama maknanya menguasai, bukan hanya aras yang Allah kuasai, seluruh makhluknya pun Allah kuasai. Tak ada keutamaan aras jika ditafsirkan makna bersemayam menguasai. Karena hakikatnya bukan hanya aras yang Allah kuasai, semuanya Allah kuasai. Langit, bumi, semua ciptaannya. Tak ada kelebihan kata-kata istawa jika diartikan dengan istaulah. Kemudian dia menguasai aras. Karena bukan hanya aras yang dikuasainya, seluruhnya Allah kuasai. Ya, kata mereka itu maknanya adalah majas. Majas dalam bahasa Arab adalah bahasa kiasan. Kata mereka istawa itu bahasa kiasan, tak mungkin Allah bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai. Ya, maka dijawab oleh Al-Hafidh Muhammad Abdul Bar Fala ma'na lahu Maka maknanya tidak benar Liannahu ghairu zahirin fil lughah tidak pernah ada secara zahir dalam bahasa Arab makna istawa, maknanya istaulah menguasai. Tak ada. Secara bahasa tak pernah orang Arab mengatakan istawa maknanya menguasai. Ya. Wa istilah al-istila al mughalabah secara bahasa al-istila maknanya al-mughalabah Artinya adalah ya kekuasaan Allah mengalahkan segalanya. Ya. Wallahu taala la yughalibu ahadun. Jika maknanya Allah yang menguasai aras, ya, maka tak ada makna karena Allah tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Wa huwal wahidu as-samad, dialah Tuhan yang satu, lagi Maha tempat bergantung. Apalah artinya kalau diartikan menguasai aras? Karena Allah dialah penguasa segala-galanya. Tak ada seorang pun yang menguasai selain Allah swt. wa Sebagaimana Allah swt. Maka tak benar, tak benar jika ditafsirkan dengan makna istaulah menguasai. Ya. Karena kalau menguasai semuanya Allah kuasai, tidak ada yang dapat mengalahkan Allah, tak ada yang dapat menyaingi Allah dalam kuasaannya. Bukan hanya aras saja dikuasainya, tapi langit, bumi, gunung, lautan, manusia, binatang, tumbuhan, jin, malaikat semua jadi kuasainya. Dan tak akan ada yang dapat mengalahkan Allah tabaraka taala. Maka tak ada kekhususan makna istawa jika diartikan dengan istaula. Naam. Wa min haqqil kalami an yuhmalu an yuhmala ala haqiqatih. حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازة حسبك dan dalam bahasa min haqqil kalam ya daripada hak perkataan jika diucapkan an yuhmal ala haqiqati hendaklah kita giring perkataan itu kepada makna yang hakiki asal muasal perkataan adalah al haqiqah kalau saya mengatakan kulihat singa ya maka seketika kita pahami singa itu benar-benar singa. Kulihat singa di kebun binatang. Kulihat singa dalam taman safari. Maka singa ini maknanya yang pertama adalah binatang yang kita ketahui, binatang buas. Yang kita ketahui bagaimana bentuknya. Inilah maknanya hakikah. Ya, kecuali jika kita mengatakan aku melihat singa berpidato berapi-api di atas mimbar. Ah, Barulah kita berpikir ini tak akan mungkin singa. Yang kita ketahui binatang raja hutan tidak. Pasti maknanya adalah seorang yang pemberani memiliki sifat berani sebagaimana sifat berani singa. Ya, ini maknanya majaz. Ya, kulihat kupu-kupu malam hari ini terbang di rumahku. Maka makna kupu-kupu jelas Binatang yang kita ketahui ya punya sayap, indah, bentuknya macam-macam. Tapi kalau kata, kau katakan dasar kau perempuan kupu-kupu malam, <laughs> maknanya bahasa kiasan majas. Ini bahasa kiasan tentang seorang perempuan yang tak baik. Ya. Maka asal muasal bahasa kita pahami secara hakikat. Ya, kalau dikatakan kursi ya kursi. Inilah kursi. Ya. Mereka berebut kursi basah. Hah, berubah maknanya. Kursi basah itu bukan ini lagi. Kursi saya basahi bukan itu maknanya. Jabatan. Ada indikator, ada korinah yang menggiring dia kepada makna majaz. Ini enggak mungkin secara hakikat. Adapun Allah bersemayam, kenapa dikatakan ini bukan hakikat, ini majaz, kiasan? Siapa yang bilang? Kenapa kau tafsirkan ini kiasan? Kenapa? Akalku tak menerima Allah bersemayam. Ah, inilah dia masalahnya. Kau mau menimbang Allah SWT dengan akalmu yang sempit, sehingga kau tolak Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, perkataannya kau tolak. Kau katakan tak mungkin Allah bersemayam. Akhirnya akan banyak yang disebut majas. Banyak ayat yang akan bermakna majas. Wajah Arab buka wal malaku sofan sofa datang hari kiamat Tuhanmu dan malaikat bersab sab. Ini majas, tak mungkin Tuhan itu datang. Rusaklah semua makna Quran. Ya. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun. Ini majas, tak mungkin Allah turun. Kenapa akalku menolaknya? Wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud yang kuciptakan dengan dua tanganku? Mana manaka antas dari makhluk tu biadaya? Mustahil Allah punya dua tangan. Kenapa? Akalku tak menerima Allah dua tangan berarti dia seperti makhluk, seperti manusia. Ya. Qulubul ibadi baina asba'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba di antara jari-jemari Allah. Akalku tak menerima Allah punya jari-jari. Ah, ini majas. Ini cara beragamanya ahlu kalam. Bagaimana kau mengatakan ini majas? Ini bahasa kiasan. Apa timbangannya? Otakku katanya. Subhanallah. Perkataan Allah kau timbang dengan otakmu, sifat Allah kau timbang dengan otakmu. Allah satu zat yang tak pernah kau ketahui tentang kaifiat sifatnya kecuali kau imani saja. Ya. Ketika kita mengatakan ini majas rusak. Rusaknya luka kalam gara-gara majas. Ya. Rusaknya batiniah gara-gara majas. Nanti akan rusak semua tatanan agama. Aqimus salat, Tegakkanlah salat. Apa itu salat? Ya salat yang Allah ajarkan ada ruku, sujud, i'tidal, tahiyat. Bukan. Ini majas ini salat itu seperti itu, tapi makna hakikinya adalah doa. Kalau kau sudah berdoa berarti engkau sudah salat. Nah, inilah rusak agama. Ya. Kutiba alaikum siam, diwajibkan berpuasa. Puasa itu maknanya secara bahasa adalah menahan. Siapa yang menahan berarti dia telah berpuasa. Ya. Aku sudah menahan berkata-kata berarti aku berpuasa. Ya, rusak, rusak agama ini. Ya. Dalam bahasa sehari-hari saja, ya kalau dikatakan oleh ibu kita, "Fulan tolong bawakanlah cangkir kepada saya. Jangan kau katakan, cangkirnya apa maknanya? Kayaknya majas ini, bukan cangkir ini. Rusak. Cangkir, bawakan cangkir. Ya, tolong timbakan dulu air. Air apa ini? Kayaknya majas ini, bukan air ini. Rusak. Ketika kau mendengar perkataan, kau bawalah maknanya kepada hakikat asalnya. Itulah dalam bahasa Arab dan dalam semua bahasa. Ya. Hatta al ummatu annahu uridu, annahu urida. Urida bihil majazu. Sampai kalaulah ada kesepakatan umat, ijma' tegak ini maknanya kiasan. Barulah kita tetapkan dengan ijma'. Ternyata tak ada ijma', bahkan ijma' umat mengatakan Allah memang bersemayam. Ijma'nya Nabi dan para sahabat, para tabi'in, imam yang empat. Ini ijma' mereka, maknanya bersemayam di atas arasnya. Tapi ahlul kalam dan antek-anteknya sampai hari kiamat mengatakan bukan. Ini majas, akal kami tak menerimanya. Subhanallah. Ya. Nah. Is that sabila ila ittiba'i ma unzila ilaina min rabbina ta'ala illa ala dhalik. Ya, tidaklah mungkin kita dapat mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya, kecuali dengan memahami perkataan Allah secara hakikat, bukan secara majaz. Asalnya secara hakikat. Jangan kau bawa-bawa kepada majaz, rusaklah semua binasa. Ya. Naam. Wa innama yujahu kalamullah. Yujahu يوجه يوجه وإنما يوجه كلام الله يوجه نعم كلام الله وإنما يوجه كلام الله عز وجل على أشهار والأظهار والأظهار من وجوهه وإنما يوجه كلام الله عز وجل على الأشهار والأظهر min wujuhi. Perkataan Allah itu hendaklah digiring kepada makna yang paling populer, yang paling masyhur dari berbagai macam tinjauannya. Bersemayam ya bersemayam, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, datang ya datang. Itulah yang paling masyur itulah makna hakiki. Kenapa kau katakan majas? Tak mungkin dia turun. Mengapa tak mungkin? Kalau turun berarti dia pindah-pindah tempat. Itu turunnya makhluk, bukan Allah Jalla wa'ala. Allah tak butuh kepada makhluk. Allah tak dapat diliputi oleh tempat. Tak dapat diliputi oleh makhluknya. Bagaimana kau samakan Allah dengan makhluk? Ya, enam. Malam yamna min dalika ma yajibu lau taslim. Ya, selama tidak akan ada yang menahan. Ya, hal itu mustahil, enggak masuk akal kecuali harus dibawa kepada majaz. Ya, maka kita harus terima taslim pasrah itu maknanya, jangan diotak-atik. Sehingga berubahlah semua ayat, semua hadis gara-gara iddiaul majaz. Gara-gara menganggap majaz berubahlah semua makna ayat, semua makna hadis. yang berbicara tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Naam. Walau saga iddi'a'ul majazi likulli mud, likulli mudda'i ma thubita syai'un ma thabata ma thabata syai'un min al-ibadati wa jalla Allah an yukhatiba illa bima tafaqahu al-arab ma tafhamuhu ma tafahamahu al-arab ma tafhamuhu bima tafah bima tafhamu tafhamuhu tafhamuhu al-arab min mahudi mukhatiba mukhatibatiha. Hasbuka. Walau saqad di'aul majazi li kulli mudda'in. Seandainya kata boleh kita terima orang yang mengklaim ini majaz bagi setiap orang mengatakan ini majaz. Mata bata syai' min ibadah, tak akan ada ibadah yang dapat diamalkan lagi. Tak ada yang tetap ibadah. Ya, semuanya berubah. Ini bukan maknanya zakat. <laughs> Ya, bukan kita zakat harus mengeluarkan sejumlah harta, enggak. Zakat itu adalah mensucikan. Apapun cara mensucikan dianggap zakat. Ya. Tak ada lagi namanya ibadah. Haji pun semua berubah. Ya. Cara bahasa haji ini adalah berangkat, menuju, mengunjungi. Kemanapun engkau pergi, mengunjungi satu tempat berarti engkau telah berhaji. Rusaklah semua makna. Ya. Bagaimana yang merubah-rubah si Quran, syiah batiniyah. Fadhbahu dalam surah Al-Baqarah ya, tatkala Musa mengatakan kepada Bani Israel, bahu baqarah, sembilah, sembilah sapi." Kata mereka, "Baqarah adalah Aisyah, sembilah Aisyah." Eh, ini kan tafsir yang tidak tidak. Ya, bahaya. Nanti ketika masa heboh dengan pemilu <laughs> dibawa-bawa ayat Jangan pilih partai yang berlambang pohon beringin karena Allah mengatakan wala taqrabu hadis syajara <laughs> jangan dekati pohon ini hancurlah agama tujuan-tujuan politik segala macam ya tak bisa ini tafsir-tafsir batiniyah semuanya mereka rubah-rubah maknanya haji punya makna sendiri bagi mereka mereka tafsirkan salat punya makna sendiri zikir punya makna sendiri habis Tak ada lagi bersisa. Ya. Mengapa kau nggak sholat? Aku udah sholat tadi. Kapan? Tadi kau tengok apa? Ya aku tangkap tangan tadi itulah sholat tuh. Itu yang kau kerjakan tungging balik itu majas. <laughs> Habis. Binasa kita. Ya. Wajallallahu an yukhatiba illa bima tafhamul Arab min ma'hudi min ma'hudi mukhatabatiha mustahil Allah tu masuci suci ma tinggi ma mulia kalau dia berbicara kepada bangsa Arab kecuali dengan bahasa yang mereka pahami ya mimma yasihhu ma'nahu inda sami'in yang benar maknanya menurut orang-orang yang mendengarnya Allah tu berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Arab orang Arab yang paling dalam bahasanya adalah orang-orang Arab yang nutus kepada mereka Quran Ya, yang terkenal kefasihan mereka dengan tabiat mereka, saliqatan wa tab'an. Mereka tak perlu kayak kita belajar ilmu nahu, belajar saraf sampai saraf otak tuh. <laughs> Mereka tak butuh. Bahkan tulisan mereka semuanya tak ada titik baris. Tak ada beda antara ta, tak ada beda antara jahaka. Gimana bacanya? saliqatan? Itu hanya baca. Subhanallah. Kayak tulisan dokter tuh. Kok para dokter biasa aja coret-coret tahu dia itu. Apoteker tahu kita mati kita apa nih Pak dokter tulis ini. Orang Arab tak butuh. Ya, turun kepada mereka istawa. Mereka tak pernah komplain ini bukan maknanya istawa, bermakna istawa enggak pernah mereka bilang demikian. Tangan tak pernah mereka tekan ini bukan tangan ini kekuasaan, tak pernah. Mereka lebih paham dengan makna kalamullah. Nabi lebih paham. Masa Nabi tak paham mana bersemayam itu maknanya menguasai? Datang orang-orang halu kalam yang otaknya sudah terbalik-balik karena mengkiaskan Allah makhluk mengatakan bukanlah bersemayam tapi menguasai. Mana lebih alim Nabi atau dia? Nabi mengatakan dialah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Subhanallah. Afsahaman afsahuman nataqa bidzat. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah mengatakan apa yang mereka katakan. Tangan maknanya adalah kekuasaan, bersemai maknanya menguasai, turun maknanya adalah iradah dan seterusnya. Tak ada. Nah, Kamil. Wal istiwa'u ma'lumun fil lughati mafhumun wa wal 'uluwu wal istifa'u wal syai'i wal istighraru wa tamakkun fihi. Adapun al-istiwa, istawa, yastawi, istiwaun masdarnya, istiwa, ya. Istawa kata kerjanya istawa yastawi istiwaun. Istiwa ma'lumun fil lughah. Sudah jelas dalam bahasa. Mafhumun dan sudah dipahami secara bahasa. Maknanya adalah al-ulu wal irtifa'. Al-ulu tinggi, ya. Al-irtifa' ala syai' di atas sesuatu. Wal istiqrar menetap di atas sesuatu. Wat tamakkunu fihi. Ya, menguasai sesuatu tersebut Ya, ini mana at-tamakkun, ini mana istiwa. Meninggi di atas sesuatu, me, yakni menetap di atas sesuatu dan dia kokoh di atas sesuatu. Ini mana istiwa. Nih saya sekarang ini sedang beristiwa nih di atas kursi saya. Ini istiwanya saya makhluk. Di atas kursi saya beristiwa. Ya, saya di atasnya. Ini secara secara bahasa inilah mana istiwa untuk makhluk. Ya. Saya di atas kursi, ya. Saya tetap tegak, kursinya enggak bengkok-bengkok, kursinya enggak goyang-goyang. Kokoh di atasnya, istiqrar, tamakun. Ya, inilah makna istiwa secara bahasa. Di atas sesuatu, ya. Dalam keadaan ya mustaqir tetap kokoh tak goyang, kokoh tak limbung tak. Ya. Inilah makna istiwa. Naam. قال أبو عبيدة في قوله الرحمن على الأرش استوى على قال قال على قال على قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت Abu Ubaidah namanya Muammar bin Al-Muthanna Taimi ya menulis menulis kitab Majaz Quran berkata dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa Abu Ubaidah ini meninggal pada tahun 210 Hijriah dia menafsirkan secara bahasa makna Ar-Rahmanu 'ala istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas ars bersemayam maknanya 'ala, makna 'ala di atas. Allah di atas aras. Ahlu kalam paling anti mengatakan ada Tuhan dan secara anti mereka. Subhanallah. Oleh karena itu tafsirannya Allah maujudun bila makan. Ini tafsir mereka. Allah ada tanpa bertempat. Ini tafsirannya. Payah-payah. Di mana Allah? Mawjudun. Bila makan. Ada. Tanpa tempat. Kok payah-payah? Mana Allah? Di atas. Saya mengatakan dia. Nabinya. Selesai. Ya. Jadi ini kata Abu Baidah dan dia itu wafatnya pada tahun ya jauh-jauh hari. Ya. 210 Hijriah dia wafat. Jadi makna bersemayam itu bersemayam secara bahasa ala di atas aras itu bukan tafsiran Wahabi. <laughs> Ini sudah ada tafsiran ahli bahasa sejak tahun 210 wafatnya. Bukan sekarang, bukan si Muhammad bin Abdul Wahab yang ngarang-ngarang. Bukan pula Ibn Taimiyah yang mengarang-arang. Sebelum Ibn Taimiyah sudah ada demikian. Watakul Arab orang Arab mengatakan istawaitu fauqad dabah. Ya, aku bersemayam di atas kendaraanku, tungganganku. Wastawaitu faqul bait, aku berada di atas rumahku. Naik kita ke atas atap. Kita katakan istawaitu faqul bait. Istawa, istawi. Ya. Di atas loteng rumah kita bertingkat, kita katakan istawaitu faqul bait. Aku di atas rumah. Ya, Allah pun di atas aras. Ya, na'am. فقال غيره استوى أي استقر واحتج بقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى Nah, waqala ghairuhu berkata Sayyid Abu Ubaidah, makna istawa istaqarra menetap, kokoh. Ini juga makna daripada istawa. Di atas dengan kokoh. Istaqarra menetap. Tak bergeming. Wahtajja biqauli ta'ala. dia berhujjah dengan firman Allah walamma balagha ashuddahu wastawa tatkala telah sampai usia balik dan sempurna usia baliknya menetap ya ai intaha nam ai intaha shababuhu wastaqarra falam yakun fi shababihi mazid ya tatkala masa remajanya telah menetap dan masa remaja ada batasnya falam yakun fi shababi mazid tak bisa lagi bertambah daripada itu. Maka makna di sini falamma balagha syuddah wastawa istawa maknanya istaqarra menetap. Ya. Dan Allah memang bersemayam di atas arasnya dan menetap dengan kokoh. Itu secara bahasa istaqarra. Ini di antara makna istiwa. Yang dalam bahasa Arab memang ya diakui. Naam. Qala Ibnu Abdul Bar واستواء والاستواء والاستواء الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة, نعمة ربكم إذا استويتم عليه berkata Ibnu Abdul Bar wal istiwa'u makna istiwa dari kata-kata istawa tadi al istiqrar fil ulu kokoh menetap di atas sesuatu Wabihada khataban Allah Ta'ala. Dan dengan inilah Allah berbicara kepada kita. Faqala Allah berkata, Litastau, wahai manusia. Litastau ala dhuri, Agar kalian menetap di atas punggung-punggung kendaraan kalian, unta-unta kalian, kuda-kuda kalian. Menetap dengan kokoh di atasnya. Thumma tadhkuru ni'mat rabbikum. Kemudian kalian mengingat nikmat Tuhan kalian. Ida stawaitum alaih ketika ada di atas kendaraan tersebut. Inilah istiwanya makhluk. Begini secara bahasa. Istiwanya Allah pun seperti itu pula secara bahasa. Tapi kaifanya bagaimananya tentu tak sama. Tetap kita katakan Allah berada di atas arasnya, bersemayam di atas arasnya, kokoh di atas arasnya, iya. Tapi beradanya Allah di atas arasnya, bersemayamnya di atas arasnya, tak sama dengan bersemayamnya kita. Jatuh kursus saya, jatuhlah saya. Saya diliputi oleh kursi. Allah tidak pernah diliputi makhluknya. Allah tak butuh kepada arasnya. Ya Allah yang maha besar. Dari segala-galanya Allahu Akbar. Ya. Allah tak butuh kepada aras. Tanpa aras pun Allah subhanahu wa ta'ala tetap selama-lamanya maha tinggi di atas makhluknya. Maha kuasa. Tak ada kata-kata Allah terjatuh. Subhanallah. Ya. Itu makhluk. Sebagaimana langit di atas bumi, langit yang maha besar, bumi begitu kecil. Kita katakan langit di atas bumi, langit tak butuh kepada bumi, bumi yang di bawah naungan langit. Langit tak butuh kepada bumi. Ini perumpamaan makhluk dengan makhluk. Jangan kita anggap Allah di atas berarti dia butuh kepada makhluk. Sebagaimana langit di atas tak butuh kepada bumi di bawahnya. Ya. Allah maha besar tak butuh kepada arasnya. Aras yang butuh kepada Allah, bumi yang butuh kepada langit menerima naungan langit. Ya, waj'alna eh, sama. samaaa saqfan mahfuzah. Kami jadikan langit atap yang memayungi. Memayungi bumi dan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Naam. Wa qala ta'ala wastawat 'alal wastawat 'alal judud. Naam. Di antara firman Allah yang menjelaskan mana istawa itu adalah bersemayam di atas sesuatu. Firman Allah tentang kapal Nabi Nuh. Tatkala banjir telah mengering, wastawat adalah judi, bendaratlah kapal Nabi Nuh di atas puncak gunung Jud. Ini mana istawa secara bahasa di atas sesuatu, kokoh, mendarat, menetap. Ini tafsiran secara bahasa. Nah. Wa qala ta'ala Allah berfirman berbicara kepada Nabi Yu, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, "Faidastawaita anta jika engkau telah bersemayam di atasnya wahai Nuh, di atas apa? Bahtera. Memakai dan orang-orang yang menyertaimu alal fulki dan sebahtera tersebut, katakanlah ya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dengan nama Allah ala kapal ini berjalan, berlayar, mendarat." Di mana istawaita anta engkau berada di atas punggung kapal tersebut engkau dan bersamamu. Ini mana istawa secara bahasa tak ada maknanya menguasai. Ini maknanya ala wartafa wastaqarra. Naam. Qala syair fa'awradtuhum ma'an bi fayfa'i qafra. Bi faifa bi faifa qafratin. وقد حلق النجم اليماني النجم وقد حلق النجم اليماني فاستوى فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة berkata seorang penyair aku giring mereka ya ke air ke oasi yang berada di tengah padang pasir yang tandus Waqad halaqan najmu al-yamani fastawa. Sementara bintang telah muncul dan bintang berada di atas. Fastawa. Bintang berada di atas, di atas Ya, di atas bumi. Ini makna istawa. Tak akan mungkin bintang menguasai bumi tidak. Naam. Ada la yajuzu an yata'awwala fihi ahadun istawla li'anna an-najma la yastawli. Tak mungkin kita tafsirkan bintang menguasai. Tak mungkin bisa <laughs> bintang menguasai bumi. Bintang di atas. Ini makna istawa. Ini kata penyair. Orang-orang syair-syair jahiliyah dapat dijadikan sebagai hujah dalam agama kita. Dalam memahami Quran, memahami memahami hadis setelah penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat, para tabi'in, penafsiran dari tinjauan bahasa begitu penting untuk mengikat makna Quranul Karim. Ya, kadang-kadang untuk memahami satu perkataan harus merujuk kepada syair-syair jahiliyah. Apa kata jahiliyah dahulu kala tentang kalimat tersebut? Ya, maka kita katakan sebab tersesatnya ahlul kalam gara-gara tak paham bahasa itu aja sebenarnya dan sok tahu, lebih paham daripada ahli bahasa. Banyak tergelincir mereka. Ya. Bahkan sebab penyimpangan banyak kelompok-kelompok gara-gara salah memahami bahasa Quran dan hadis. Ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya atau akal sempitnya. Tergelincirlah mereka. Ya. Wa qad dzakara an-nadru Ibn Syamil wa kana thiqatan ma'munan جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم ما رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فسلمنا فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال وقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمر أمركم أن ترتفعوا فقال الخليل huwa min qawlillahi thumma stawa ila samai wa hiya dukhan fasaidana ilaih berkata uh, An-Nadhr bin Syamil menyebutkan dan dia adalah seorang yang terpercaya ya, dan thiqah ya fi ilmi diyanah wal terpercaya ahli dalam agama dan ahli dalam bahasa qala haddathani al-Khalil pernah berbicara kepadaku al-Khalil Oh, hasbuka bil khalil. Engkau sudah tahu bagaimana al khalil, ahli bahasa. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-Arabi. Berkata al khalil, aku pernah mendatangi seorang Arab Badui Aba Rabi'ah. Wa kana min a'lami ma ra'aitu. Kata Khalil, orang Arab ini adalah orang yang paling mengerti sepanjang penglihatanku yang paling paham, yang paling berilmu tentang bahasa. Fa idza huwa ala sathin dan orang Arab ini ada di atas atap rumahnya. Fasallamna, kami pun mengucapkan salam dari bawah. Faradda alaina assalam. Dia menjawab salam kami. Wa qala lana, kemudian berkata kepada kami, "Istawau, istawau." Ya. Istawau ini dalam bahasa fusah, bahasa Quran maknanya naik, tapi ini jarang digunakan oleh mereka. Jadi gunakan is'ad naik, irqa naik. Ini pakai bahasa Quran istawau, naik. Jadi kata-kata istiwa. Fabaqina mutahayyirina walam nadri ma naqul. Kata Al-Khalil kami pun bingung, apa makna perkataan ini? Apa yang disuruhnya? Istawau, kami tidak paham. Kami baru paham ketika diterjemahkan oleh Arab Badui. <laughs> Karena mereka hujah dalam bahasa. Orang Arab Badui itu hujah dalam bahasa. Tak rusak bahasa mereka. Karena mereka memelihara keaslian bahasa mereka. Ya, karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ketika masih kecilnya di mana diletakkan? Di suku Arab Badui, suku Hudzail. Ya, bertahun-tahun di sana dibesarkan, terbiasa dengan bahasa yang benar. Bahasa Syafi'i menjadi bahasa yang begitu kokohnya, hujah dalam bahasa Itu Badui dulu, <laughs> tak Badui sekarang. Badui sekarang sudah rusak bahasanya semua. Dahulu Masya Allah mereka menjadi hujah dalam bahasa. Tak terkontaminasi. Ya, karena di kota itu bercampurnya dengan berbagai macam ragam orang dari mana-mana, dari luar Arab, bahasa rusak. Kalau kau ke Mekah, rusaklah bahasa Arab. <laughs> Dirusak oleh orang-orang ajam, orang Bangladesh yang merusaknya, orang Pakistan yang merusaknya. Ya, subhanallah, rusak semua. Semuanya pakai fi bahasanya. Anta fi fulus, anta fi kuais. Ma fi fulus, ma fi kuais. Paham <laughs> antum tuh? Tak dapat di sini. <laughs> Anta fi ruh Jeddah semuanya rusak. Fi ruh Jeddah itu. <laughs> ya, rusak bahasa Arab. Kadang-kadang kita berbahasa Arab fusa, dia katakan anta ma fi ma'lum Arabiyah. Dibilangnya kok enggak pandai bahasa Arab. <laughs> Padahal kita bahasa fusa, Dia katakan anta ma fi ma'lum Arabiyah. Kuais. Kok enggak pandai bahasa Arab. Padahal bahasa dia itu yang rusak rusak gara-gara inilah perkontaminasi. Maka badui hujah bahasanya. Maka ada seorang Arabi di sampingnya ya di samping ya laki-laki ini yang di atas atap ini ya Abu Rabi'ah Innahu amarakum an tartafi'u. Dia suruh kalian tartafi'u naik. Faqal Khalil baru ingat Al Khalil. Wa min qaulillahi ta'ala ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, stawa ilas sama'i wa hiya Men Allah naik ke atas ketika itu langit masih dalam bentuk asap. Fasa'adna atau fasa'idna ilai kami pun naik ke atas. Ini makna istawa. Dari tinjauan bahasa, mana maknanya menguasai siapa yang datang mengatakan demikian? Dari mana? Kok bisa maknanya menguasai dari mana? Dari otak. Bahasa itu bukan dari otak bahasa dikembalikan kepada ahlinya.